wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwatul Islam kaum muslimin dimanapun Anda berada, terima kasih jazakumullahu khairan. Kebersamaan Anda mengikuti program siaran di Rojo TV, semoga memberikan manfaat dan keberkahan di hari-hari Anda. Di kesempatan ini kita akan ikuti dan simak bersama program kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung menemani Anda di kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara pokok manhaj al-sunnah wal jamaah adalah yaitu fokus dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun pagi hari ini kita akan membahas yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu Allah ini sesuatu yang mulia. Berarti sesuatu hal-hal yang kita berharap ilmu itu bermanfaat buat kita. Lalu apa yang hendaknya kita lakukan di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ini penting sekali ya untuk kita ketahui bersama. Apa itu yang pertama yaitu tazkiyatun nufus. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya berusaha memperhatikan masalah pensucian jiwanya. Kenapa ya, akhi? Karena ilmu itu cahaya. Sedangkan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang hatinya banyak maksiatnya. Imam Asy-Syafi'i berkata, شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي Aku mengadu kepada guruku Waki tentang buruknya hafalanku. Maka ia membimbingku supaya aku meninggalkan maksiat. Dan ia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ini akhi, <clears throat> seorang penuntut ilmu berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan jiwanya. Iya. Oleh karena itulah kita lihat salafus saleh terdahulu perhatian mereka kepada hati itu luar biasa dahsyat bahkan melebihi perhatian mereka kepada badan mereka. Hati mereka itu luar biasa. Al Hasan Al Basri berkata, "Ma fuddila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatin wala bikatrati saumin wa innama fuddilu bima waqara fi qulubihim." Para sahabat Rasulullah SAW tidaklah diberikan keistimewaan dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya apa? Puasa. Akan tetapi mereka diberikan keistimewaan dengan apa yang ada di hati mereka. Kesucian hati dan kebeningan hati mereka. Demikian pula ya, Muawiyah bin Qurrah atau Qurrah bin Muawiyah mengatakan, "Kana afdalahum inda salaf." <clears throat> adalah dahulu di zaman salafus soleh orang yang paling utama itu yang mereka pandang paling utama itu siapa? Ya aslamuhum qalban walisanan yaitu yang paling selamat hati dan lisan. Ya, saudara kau sekalian, ikhwatul Islam azani Allah ya. Pensucian jiwa itu sangat penting untuk penuntut ilmu. Kenapa? Karena tempat ilmu itu apa? Hati, ya tidak? Tempat ilmu itu hati. Sekarang kalau misalnya hati itu dipenuhi dengan kotoran-kotoran ya berupa kotoran hawa nafsu, kotoran syahwat, kotoran-kotoran yang lainnya, ya. Maka bisa jadi ilmu yang masuk ke dalam hati kita itu tidak akan menumbuhkan tanaman yang baik, Pak. Karena Rasulullah SAW memberikan perumpamaan hati itu seperti tanah Sedangkan ilmu itu seperti air hujan. Ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam hadisnya beliau bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah min al-huda wal 'ilm kamathali ghaithin asabat ardan فكانت منها طائفة طيبة قابلة الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير perumpamaan yang Allah utus aku dengannya berupa ilmu dan hidayah. Seperti apa? Seperti air hujan yang menimpa tanah. Di antara tanah itu ada yang sumbur dan gembur, kata Rasulullah. Yang menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan yang banyak. Lihat saudara, Ternyata tanah kalau supaya subur caranya gimana dong? Tanyakan kepada para petani. Bagaimana caranya menyuburkan tanah? Bagaimana ini? Siapa dia terantum yang petani ini? Cara menyuburkan tanah gimana, Pak? Diolah, dicangkul, terus dikasih pupuk. Sama hati juga harus begitu, harus diolah nih hati kita ini. Cuman pengolahannya kan beda dengan tanah. Mengolah hati kita dengan cara apa? Bertaubat, beristighfar, berusaha untuk meninggalkan maksiat, membiasakan ke amalan-amalan kebaikan. <clears throat> ya. Supaya apa? Karena ketika hati kita sudah bersih, jiwa kita sudah bening, ilmu yang akan masuk pun juga akan bersih juga, Pak. Tapi kalau tanah itu banyak penyakitnya, banyak hamanya, kita ya nanam pohon susah. Kenapa? Tiap tumbuh habis sama hama. Ya, ada tikusnya, ada werengnya, ada ah, macam-macam, ada ulatnya. Kita biarkan hama-hama itu. Akibatnya apa? Tanaman pun akan jadi rusak. Sama halnya Ketika hati kita ini banyak penyakitnya, maka tanaman amal pun jadi rusak. Tanaman ilmu juga terjadi rusak, saudaraku. Ikhwatlah Islam azani Allah ya. Ya Al-Hafidh Al-Imam Al-Dhahabi <clears throat> dalam kitab Syiar A'lamin Nubala berkata, "Iza ra'aita rajulan mujiddan fi talabil ilm, la hadda lahu fil qurubat, fa innahu rajulun mahin." Ya yadulu ala anna niyatahu laysa bihasan. Kalau kamu melihat ada seorang penuntut ilmu, wah, uh, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmunya, Pak. Tapi ibadahnya malas. tak korup kepada Allahnya susah. Maka kata beliau, ini orang hina. Menunjukkan akan niatnya yang tidak lurus dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya betul kata beliau Sebab yang namanya niat yang lurus itu Kalau kita memang betul-betul niatnya Benar, ikhlas, lillahi ta'ala Lurus dalam menuntut ilmu Pasti akan menghasilkan amal, tidak? Pasti akan menumbuhkan amal, saudaraku Pasti akan menjadikan kita itu semakin dekat kepada Allah Karena ilmu itu memang betul manfaat ilmu itu ketika kita sebagai seorang hamba semakin dekat kepada Allah pencipta kita. Tapi kalau ternyata kita menuntut ilmu malah menjadikan kita jauh dari Allah, malas beribadah, itu ada tanda kata Al-Hafidz Ad-Dhahabi ya, bahwa ilmu niat kita selama ini belum lurus. Ada sinyal saudaraku. Maka dari itu, akhi, pensucian jiwa penting. Al-Quran menekankan pensucian jiwa luar biasa. Dalam surat apa itu? Hah? Pensucian jiwa itu dalam surat apa? Asyams. Berapa kali Allah bersumpah dalam surat Asyams untuk menetapkan pensucian jiwa? Sebelas kali. Bayangkan, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala bersumpah lebih banyak dari surat ini. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha lihat tuh 11 bayangkan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Lalu Allah menyebutkan apa jawab sumpahnya. Buat apa Allah bersumpah sebelas kali? Begitu banyaknya. Allah mengatakan, Qad aflaha man Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man Dan sungguh merugi orang yang merusak dan mengotori jiwanya. Masya Allah. Karena memang akhi, tujuan diturunkannya ilmu, tujuan disyariatkannya ibadah, mensucikan hati. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 21, "Ya ayyuhan nasu Rabbakum, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum apa?" Lihat, ini tujuan apa? Ibadah. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu, menciptakan orang-orang sebelum kamu. Apa tujuan daripada ibadah itu? Agar kamu bertakwa. Takwa itu di mana tempatnya? Di sini kata Rasulullah, ala inna taqwa hahuna. Ala inna taqwa hahuna. Ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah takwa itu di sini. Takwa itu di sini, di sini kata Rasulullah SAW. Berarti ibadah yang tidak menghasilkan ketakwaan itu adalah ibadah yang dimasuki oleh sesuatu. Ya. Yeah kita selama ini menuntut ilmu, sholat, masya Allah, berbagai macam ibadah yang kita lakukan, tapi ternyata tidak menimbulkan ketakwaan, tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ada apa? Kenapa? Berarti harus diperiksa, Pak, dicek gitu. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Lihat para sahabat, <clears throat> bagaimana kebeningan hati mereka. Iya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang akan muncul seorang laki-laki dari penduduk surga. Datanglah seorang ansor menenteng sendalnya dalam keadaan terlihat habis berwudu dia. Ya. Keesokan harinya Rasulullah SAW kembali bersabda akan akan muncul sekarang penduduk surga. Ternyata yang datang yang kemarin dalam keadaan yang sama dia menenteng tak sendalnya. Ya. Kemudian keesokan harinya Rasulullah kembali bersabda, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Muncul sekarang seorang laki-laki dari penduduk surga. Ternyata yang muncul dia lagi. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran, Pak. Aku ingin melihat bagaimana amal ibadah orang ini. Akhirnya dia minta izin untuk bisa tinggal di rumah sahabat tersebut selama tiga hari. Setelah tiga hari Abdullah bin Amr bin Al-As kok tidak mendapatkan amalan yang istimewa, Pak. Gak ada amalan yang istimewa. Lalu kemudian Abdullah bin Amr berkata kepada sahabat ini, <clears throat> "Sebetulnya saya tinggal di rumahmu itu ingin melihat amalanmu karena aku mendengar Rasulullah tiga kali mengatakan engkau penduduk surga." Tapi ternyata kamu tidak ada yang istimewa dari amalanmu. Apa kata sahabat ini? Ya, amalanku seperti yang kamu lihat. Akan tetapi aku tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga. Masya Allah. Ini Pak. Kebeningan hati ini Pak. Makanya dari itulah saudaraku yang Islam, kita semua para penuntut ilmu fokuskan untuk berusaha membeningkan hati kita, jiwa kita. Supaya apa? Karena sudah kita sebutkan tadi, ketika jiwa kita itu sudah bersih dan bening, maka air hujan yang turun pun, ilmu-ilmu yang kita dapat pun akan menumbuhkan hasil yang sangat baik sekali. Tanaman-tanaman amal pun akan terlihat, masya Allah luar biasa menumbuhkan buah-buahan yang ranum. Ya Allah. Makanya saudaraku ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Ya. Pembersihan jiwa ini <clears throat> kurang banyak diperhatikan oleh kita-kita para penuntut ilmu di zaman sekarang. Iya, kita lihat para penuntut ilmu, alhamdulillah Pak, rajin untuk ilmunya. Cuman sayang sekali ya dalam masalah takarub dan ibadahnya kurang, pensucian jiwanya kurang, masih suka apa? Ya gitu. Ya, gibah sana sini. Masih banyak waktu habis kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Untuk ya membaca hal-hal yang kurang bermanfaat. Kenapa? Karena memang hati kita selama ini tidak bening. Sebab kalau hati kita ini bening, masya Allah, saudaraku, insya Allah kita akan merasakan pentingnya waktu. Ketika kita tahu waktu itu penting, sangat mahal, maka kita berpikir bagaimana kita menggunakan waktu semaksimal mungkin. Nah ini yang pertama yang hendaknya diperhatikan oleh kita para penuntut ilmu semuanya. Apa itu yang pertama, Afi? masalah tazkiyatun nufus yaitu pensucian apa jiwa yang kedua saudaraku <clears throat> yang hendaknya kita perhatikan oleh kita para penuntut ilmu yaitu memperhatikan adab memperhatikan apa adab coba antum lihat bagaimana keadaan para salafus soleh Perhatian mereka kepada adab itu seperti kepada ilmu. Muhammad bin Sirin berkata apa? Kata Muhammad bin Sirin, "Kunna nata'allamul adab salatina sana wa nata'allamul ilm ishrina sana." Kami belajar adab 30 tahun dan kami belajar ilmu 20 tahun. Nanti lebih banyak belajar apanya? Adab. Sufyan Atsauri berkata, "Kunna nata'allamul adab-adab kama nata'allamul ilm." Kami belajar adab itu seperti belajar ilmu. Loh, kenapa Pak? Adab begitu penting di zaman salaf. Karena keberkahan ilmu itu dengan adab. Adab dalam masalah apa? Banyak. Terutama adab terhadap ilmu, saudaraku. Adab, adab di majlis ta'lim misalnya banyak di antara kita ini kalau duduk di majlis taklim bobo, Pak. Tidur. Ya. Itu enggak bagus. Lihat deh. Antum pernah baca enggak tentang hadis Jibril yang bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Di situ disebutkan bahwa ya baina manahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intala'a alaina rajulun syadidu bayadu thiyab syadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahad ketika kami sedang bersama Rasulullah duduk-duduk tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam pakaiannya sangat putih dan tidak ada yang mengetahui dari kami dan tidak ada yang mengenal bahkan tidak terlihat bekas-bekas perjalanan yang jauh. Dalam Red al bazar ada lafaz, lalu ia pun duduk di belakang. Lalu ia berkata, "A'adnu ya Muhammad, boleh saya mendekat hai Muhammad?" Kata Rasulullah, "Silahkan." Udnu. Dia terus berkata, "Boleh saya mendekat? Boleh saya mendekat?" Hatta ya, sehingga apa namanya? dengkulnya dengan dengkul Rasul menempel ala ya, dan ia meletakkan dua tangannya di atas pahanya. Apa kata para ulama? Seakan-akan di sini malaikat Jibril ini mengajarkan adab. Adab penuntut ilmu datang dalam keadaan pakaian yang bagus. Ini enggak datang ke majelis taklim pakai lekong, pakai seenaknya, bajunya super bau, ganggu orang, gak bagus ya kalau Islam. Lihat malaikat Jibril, ia duduk di, ia minta izin supaya bisa duduk di depan, masya Allah. Lihat saudaraku ikhwata Islam, bagaimana para sahabat Rasulullah di majelis taklimnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata Anas, kaanna ala ruusina tair. Seakan-akan di kepala kami itu ada apa? burung yang bertengger. Tapi maksudnya burung bertengger tuh saking diam dan memperhatikan syarahnya ustadz, nggak kayak kita, diem aja, tahu-tahu tidur. <laughs> ya, ini orang kok diem aja kenapa? Tidur rupanya. Bukan itu maksudnya saudaraku. Ikhwat Islam azan ya Allah wa <clears throat> Adab dalam majlis taklim, adab terhadap buku kita, adab terhadap guru kita, adab terhadap teman kita. Itu berhak betul-betul diperhatikan. Makanya para ulama menulis kitab-kitab adab khusus tentang menuntut ilmu. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar menulis kitab yang berjudul apa? Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Menyebutkan di situ tentang adab-adab penuntut ilmu. Ya, Al-Imam Ibnu Jama'ah Demikian pula menulis buku ada Bustami wal Mutakallim. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain yang menyebutkan tentang adab. Kenapa? Itu menunjukkan pentingnya adab, saudaraku. Nah, sekarang di zaman sekarang banyak penuntut ilmu perhatian terhadap adabnya kurang sekali. Baik adab terhadap di majlis taklim, kita masih banyak bagaimana duduknya di majlis taklim seenaknya, ya bagaimana juga adab dia dalam terhadap ilmunya, terhadap dalam pakaiannya. Untuk melihatlah kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid bagus banget pak. Judulnya apa? Hilyah Talibil Ilm. Ya, itu penting banget deh. Itu baca sama antum. Sebagai siapapun kita para penuntut ilmu baca buku itu. Hilyah ya Talibil Ilm. Ya, hilyah itu artinya hiasan talibil ilm artinya penuntut ilmu. Artinya apa saja yang harus diperlukan oleh penuntut ilmu untuk menghiasi hidupnya. Ya. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Pembicaraan masalah adab ini pasti berhubungan kaitan erat dengan akhlak juga. Seorang penuntut ilmu harus mutamayiz, berbeda akhlaknya saudaraku. Gak boleh penuntut ilmu itu eh, kalau ngomong kasar. Gak boleh penuntut ilmu itu ya akal Islam. Istilahnya TBC, terlalu banyak cincong. Ya. Gak boleh. Ada penuntut ilmu mudah berkomentar, mudah ngomong. Nah, Allah. Iya. Makanya kata para ulama terdahulu, awalul ilm as-sukut, summal istima'. Iya. Kata Sufyan ats Awal ilmu itu diam, kemudian mendengar. Nah, kalau kita enggak, ya. Kita ini enggak pandai mendengar tapi pandai berbicara dan berkomentar. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini yang kedua nih. Yang harus diperhatikan oleh kita para penuntut ilmu, saudaraku. Apa itu? Adab, adab, adab. Ini kalau kita ingin ngikutin manhaj salaf itu harus 100%. Jangan hanya sebatas akidahnya doang. Tapi tara, tata cara menuntut ilmunya nggak sesuai dengan manhaj salah. Salah itu. Iya. Perkara yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu, apa itu? Mem memilah dan memilih guru Jangan sembarangan dalam berguru, Mas. Enggak ada kaidah yang dikenal oleh salafus soleh kita duduk menuntut ilmu kepada siapa saja, enggak ada. Wah, bukannya ada yang mengatakan begini undur man kola wa ma kola wala tandur man kola. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat kepada siapa yang mengucapkan. Saya katakan benar perkataan ini, tapi penempatannya kapan? Apakah perkataan ini pantas untuk kita duduk bersimpuh menuntut ilmu kepada seseorang? Tidak. Itu perkataan tempatnya adalah kalau ada orang yang menasehati kita dengan kebaikan. Kalau ada orang datang ke antum, eh kamu ya jangan maling ya. Ternyata yang ngomongnya maling. Kira-kira antum terima nggak? Terima. Hatta ketika ada setan berkata kepada Abu Hurairah, Maukah aku ajarkan kepada kamu sebuah bacaan? Kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Abu Hurairah berkata, mau. Apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur. Kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Tapi Abu Hurairah nanya dulu ke Rasulullah. Abu Hurairah tidak langsung menerima begitu saja. Apa kata Rasulullah seketika ditanya oleh Abu Hurairah? Sodakoka wa huwa Kali ini benar walaupun tukang dusta. Tapi apakah Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, silakan kamu nuntut ilmu sama setan? Hah? Enggak, kan? Enggak. Iya, kalau setan ngomong benar, kalau ada setan ngomong ke antum, kamu bakti sama orang tua ya, terima nggak? Terima. Tapi apakah konsekuensinya kita boleh nuntut ilmu sama setan? Enggak. Demikian pula dalam hal menuntut ilmu, saudaraku, tidak boleh sembarangan. Maka hendaknya guru yang kita ambil ilmunya terpenuhi padanya tiga kriteria guru yang kita hendak ambil ilmunya terpenuhi padanya tiga kriteria. Kriteria yang kriteria yang paling utama, yang pertama apa? Yaitu lurus akidah dan manhajnya. Penting saudaraku. Sebab kalau guru antum akidahnya nggak benar, manhajnya ngaco, yang namanya murid kan nggak lepas nggak jauh dari gurunya yang namanya buah kan nggak jauh dari pohonnya ya kan iya makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat ilmu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir? Abdullah bin Mubarak menafsirkan al-asagir hum ahlul bidah. Al-asagir itu adalah ahli bid'ah. Tuh lihat. Ternyata Rasulullah SAW mengabarkan di antara tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Orang-orang yang menyimpang dalam akidahnya, dalam manhajnya, Al-Imam At-Tabari di dalam kitab tafsir beliau ketika menafsirkan surat An-Nisa ya Allah mengatakan wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi dalam surat Al-An'am wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum kalau kamu melihat ada orang yang tenggelam dalam pembicaraan yang batil tentang ayat-ayat kami, maka berpalinglah kamu dari mereka. Apa kata Al-Hafidh At-Tabari? Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya. Hadil ayah dalilun sorihun. Ya. ayat ini dalil yang sangat tegas. Untuk apa? Ala alal ijt ala majalisil batil yaitu untuk meninggalkan majlis-majlis yang batil yang dibicarakan padanya ilmu dengan kebatilan harus ditinggalkan dan ini dengan ijma seluruh ulama saudaraku sekalian ya jadi akhi yang kriteria yang pertama apa Salamatul aqidah wal manhaj. Guru yang kita ambil itu selamat akidah dan manhaj. Ingat itu, Pak. Yang kedua apa? Ahliyat al-ahliyah bil ilm. Keahlian, kemampuan yang kuat, keilmuan yang kokoh dalam ilmu. Ilmunya benar-benar kokoh nih. Ilmunya benar-benar kuat, Pak. Bukan hanya sebatas pintar ngomong kayak di zaman sekarang banyak orang kalau ngomong tuh pinter, retorikanya mantap. Akhirnya apa? Kalau orang awam kan nggak melihat ilmu pak, tapi ngelihat bagaimana pinternya menyampaikan. Kalau cara menyampaikannya bikin kena ke hati, bikin nangis, bikin ketawa, ketiwi dan yang lainnya, itu biasanya yang disukai oleh orang awam. Tapi penuntut ilmu nggak begitu. Penuntut ilmu itu tidak melihat itunya, tapi melihat bagaimana keilmuannya, bagaimana kelurusan akidah dan manhajnya. Kalau dia pintar ngomong, masya Allah, Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat, ya Inna mimma akhafu alaikum munafiqun salitul lisan. Di antara perkara yang aku khawatirkan atas kalian itu munafik yang pandai bicara, salitul lisan kalau ngomong itu pintar sekali Pak. Itu yang Rasulullah khawatirkan justru. Itu bukan parameter kita Pak. Untuk menilai seseorang itu ya alim atau bukan. Bukan saudaraku. Maka dia harus berilmu. Al-Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Muhadzab berkata apa? Ya. Yang bagi li talibil ilm an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuh. Selayaknya untuk para penuntut ilmu, jangan menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah benar-benar ahli di bidangnya. Sudah betul-betul menguasai ilmu. Ya. Terkadang di zaman sekarang ini, Pak, banyak se sebagian teman-teman kita kalau sebatas melihat, wah Ustadz ini bawa Quran hadis, insya Allah ini benar. Belum tentu loh, Mas. Belum tentu saudaraku. Orang yang membawakan Quran hadis akidahnya benar, ilmunya mumpuni belum tentu. Loh, buktinya saya akan berikan bukti. Rasulullah SAW ketika mensifati orang khawarij apa kata Rasulullah? Ya al Quran. Mereka membaca al. Ya. Kata-kata membaca kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat hadis seringkali Rasulullah gunakan untuk menghafal. Ya. Yaqra'un al-Qur'an. Mereka membaca Quran, hafal Quran. Bayangkan. La yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai ke kerongkongan. Apa maksudnya? Dalam riwayat Abu Daud ada penjelasan. Yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapat mereka padahal tidak. Kenapa? Saking dangkalnya apa? Hah? pemahaman mereka. Makanya Rasulullah mensifati orang Khawarij itu apa? Ahdatsul ahlam, hudatsaul ahlam, sufahaul eh, sufahaul ahlam, asda ahdatsul asnan. Mereka itu dangkal pemahamannya, saudaraku. Dangkal pemahamannya. Maka dari itulah saudaraku sekalian ikhwatul Islam azan ya Allah wa Ini kriteria yang kedua nih. Apa Mas? Hah? Yang kedua, keilmuan yang kokoh dan kuat. Ya. Kalau di zaman sekarang ini, Pak, ustadz-ustadz yang belajar di kuliahan itu rata-rata sesuai dengan fakultasnya. Ya. Karena sekarang itu kan adanya fakultas hadis, fakultas syariah, fakultas fikih, fakultas usuluddin, fakultas fakultas. Coba deh, Afi, kita menuntut ilmu kepada ustadz itu sesuai dengan fakultasnya. Apa yang dia kuasai di bidangnya itu. Kalau kita tahu ini ustadz fakultas hadis, masya Allah mumpuni dalam ilmu hadis. Ambil ilmu hadisnya ini Ustadz Masya Allah fakultas fikih mumpuni dalam bidang fikih ambil ilmu fikihnya ini Ustadz Masya Allah ya beliau fakultas usul fikih mumpuni dalam usul fikihnya ambil ilmunya apa ya coba kita lihat ya, kemampuan keilmuan dan keahlian dia itu di bidang apa jarang sekali ustadz yang kokoh dalam setiap ilmu pak ada ustadz dalam ilmu hadis kuat tapi dalam ilmu kiroat lemah, nggak nggak tahu apa-apa. Maka jangan kita menganggap ustadz ini pintar ilmu kiroat. Berarti jangan diambil ilmu kiroatnya karena dia bukan faknya, bukan bidangnya. Ambil ilmu hadisnya. Sebaliknya ada orang masya Allah ustadz yang ilmu kiroatnya jago pak, tapi ilmu hadisnya nol. Maka kita ambil ilmu kiroatnya, tapi jangan ambil ilmu hadisnya karena dia bukan fakultasnya dan dia juga tidak menguasai ilmu hadis. Sebab kalau antum di zaman sekarang nganggap ustadz itu harus serba bisa susah, Pak. Ya, nggak kayak ulama terdahulu. Ya, kalau ulama terdahulu, masya Allah, hampir di setiap disiplin ilmu itu betul-betul menguasai Ya, Ibnu Qayyim ketika disifati oleh para ulama apa? Kalau beliau berbicara masalah nahu, maka beliau jadi ahli nahu. Kalau beliau berbicara usul fikih, maka beliau jadi usuli. Kalau beliau bicara masalah fikih, maka beliau jadi fakih. Karena beliau memang ilmunya mumpuni pada setiap bidang. Sementara kita enggak. Nah inilah saudaraku sekalian, kota Islam. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Yang ketiga, ini syarat ke, apa kriteria keutamaan saja. Bagus akhlaknya sehingga kita bisa menirunya. Karena saudaraku, kita menuntut ilmu dari seorang ustadz itu bukan sebatas mengambil ilmunya, tapi juga kita mengambil apa? Akhlaknya. Disebutkan yang hadir di majelis taklimnya Imam Ahmad itu 6000 orang. Yang menuntut ilmu hanya 2000. Sisanya hanya ingin melihat bagaimana adabnya Imam Ahmad. Hanya ingin melihat bagaimana akhlaknya Imam. Itu aja. Masya Allah. Makanya saudaraku, orang yang ngajinya otodidak Beda dengan orang yang berguru. Orang yang berguru itu dia bukan hanya sebatas mengambil ilmunya tapi melihat apa? adabnya. Tapi orang yang otodidak dia cuma bisa mengambil ilmu tapi tidak tahu adab. Sehingga banyak orang-orang yang hanya sebatas otodidak merasa dirinya sekali berulama. Sehingga akhirnya apa? Adabnya kurang. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan azani Allah wa iyyakum. Nah, disinilah saudaraku sekalian. Ya. Nah, ini kita coba cari guru yang bisa digubuk dan ditiru. Namanya juga guru digubuk dan ditiru. Tapi di zaman sekarang banyak juga sih guru wagu ditiru. Tahu nggak wagu? Wagu itu bahasa Jawa artinya rancu. Nggak pantas buat ditiru gitu. Ya, Ikhwata Islam azan ya Allah ya. Nah ini, jadi kalau kita mau menuntut ilmu nih, kita mau menuntut ilmu dari seseorang, usahakan tiga kriteria ini ada. Makanya jangan tergesa-gesa dalam duduk di majlis talim. Ya. Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah, penulis kitab Al-Mustadrak, beliau menasihati muridnya yang mau pergi ke Baghdad. Apa kata beliau? Ya, Ida wasol Baghdad fala tata'ajjal an tajlis fi majlisin hatta tanzura fi kalau kamu sudah sampai ke Baghdad, kamu jangan tergesa-gesa ya untuk duduk di majlis taklim, jangan. Sampai kamu periksa dulu betul-betul. Ya. Ulama yang lainnya berkata, "Kunna idza aradna an na'khudha hadithan an ahadin jalasna syahrain." Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi malam. Kami kalau ingin mengambil hadis dari seseorang, kami duduk dua bulan memperhatikan orang ini. saal an dan kami bertanya ke orang-orang tentang orang ini. Siapa dia? Bagaimana dia? Bagaimana ilmunya? Bagaimana akidahnya? Setelah kita yakin pasti ini udah bagus ini, baru diambil ilmunya. Kalau kita enggak, Al-Muhim udah terkenal di YouTube. Parameternya YouTube Kan nggak bagus saudaraku. Ya. Bukan parameter itu. Ikhwata Islam azan ya Allah ya. Nah, kita berusaha ya untuk dalam memilah eh, mencari guru itu itu. Supaya apa? Supaya kita nggak tersesat jalan kita, Kata Abdullah bin Mubarak, "Inna hadal ilma dinun Tanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama. Maka lihat dari siapa kamu mengambil agama kamu. Tuh lihat. Lihat dari siapa kamu mengambil agama kamu itu. Ya. Mikhota Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ini yang ketiga nih Pak nih. Apa yang ketiga? Hah? Enggak, yang memilih guru. ya ini tiga per, perkara yang ketiga yang hendaknya kita perhatikan sebagai para penuntut ilmu yaitu apa? Memilih guru. Penting, Mas. Pilih guru. Yang keempat, mudah-mudahan yang terakhir, walaupun sebenarnya masih panjang banget ya, banyak hal-hal yang harus kita apa uh, ketahui para untuk para penuntut ilmu itu. Yang keempat saudaraku sekalian yang harus kita betul-betul perhatikan ya dalam hal kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yaitu kita di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ya mengetahui tahapan-tahapannya baik tahapan dalam menuntut ilmunya maupun tahapan dalam tata cara menuntutnya. Saya berikan sebuah contoh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah antum semua sering mendengar hadis itu. Rasul bersabda, "Nabdarallahu mra'an sami'a maqalati, fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku. Kemudian apa? Memahaminya. Kemudian menghafalnya. Kemudian menyampaikannya sebagaimana yang ia dah dengar. Warubah ilmin fiqhin laisa bifaqih kata Rasulullah. Berapa banyak orang yang membawa ilmu ternyata tidak faham. Dan berapa banyak orang yang membawa ilmu ternyata disampaikan kepada orang yang lebih faham darinya. Ya. Perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW hadis ini mutawatir. Sebagian ulama mengatakan hadis ini mutawatir. Hadis ini dari Tirmidzi dan yang lainnya. <clears throat> ya. Rasulullah mengatakan, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabda. Lihat Rasulullah menyebutkan mendengar dulu, Pak. Kemudian setelah itu apa? Memahami. Kemudian setelah itu apa? Menghafal. Setelah itu apa? Menyampaikan. Berarti menyampaikan tuh nanti. Nggak kayak sekarang main sampein aja, ambil ayat, pahami sendiri, sampaikan bahaya saudaraku. Ya, hanya karena berdasarkan sebuah hadis balighu ani walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat gara-gara itu jadi tukang ceramah kemana-mana padahal cuma satu ayat pak ya ayatnya bukan ayat Quran lagi ayat koran ya naudzubillah ini ya akhlak Islam saudara-saudaraku sekalian di sini Rasulullah seakan memberikan isyarat Pak bahwa penuntut ilmu itu harus pandai mendengar dulu. Pandai apa? Mendengar, jangan pandai komen. Kebalikan di zaman sekarang penuntut ilmu itu pandai komen, maaf. Kalau di Facebook, di media sosial, komentarnya ampun-ampun dah. Kayak ulama besar, Pak. Kalau udah ngomong itu, sering ngomong menurut pendapat saya sih nggak begitu wih pendapat kamu siapa kamu lama bukan lah belajar hadis saja baru kemarin hafal Quran kagak bahasa Arab aja nggak nggak bisa udah berani mengatakan menurut pendapat saya la haula wala quwata illa billah ini Pak fenomena menyedihkan Allah ketika seorang penuntut ilmu sudah merasa dirinya apa seperti kucing pas ngelihat ngaca ngelihat dirinya singa, padahal kucing gitu. Ini kan bahaya saudaraku. Maka seorang penuntut ilmu harus tahu diri, siapa dirinya. Maka seorang penuntut ilmu harus yang pertama itu pandai mendengar dulu. Sufyan Ats-Tsauri berkata, awalul ilm husnul asamtu thum apa wa husnul istima'. Ya. Awal ilmu itu diam dan pintar mendengar. Pintar dengar, dengar, dengar. Dengarkan kajian, dengarkan ilmu dan yang lainnya. Ya. Tumal faham. Kemudian baru kita pahami. Pahami betul hadis yang disampaikan. Sebuah hadis, ayat, pahami betul. Ini ayat makiyah atau madaniyah. Ini ayat bagaimana asbabun nuzulnya. Apa faidah-faidah hukum yang bisa kita petik dari ayat ini? Bagaimana pemahaman para salafus soleh terhadap ayat ini? Bagaimana perkataan para ulama dalam tafsir-tafsir mereka tentang ayat ini? Kita buka kitab-kitab tafsir para ulama. Ya. Setelah kita betul-betul menguasainya dari sisi bahasa Arabnya, sisi apa namanya? Ya, rangkaian kata-katanya. Itu namanya tadabur. Kita mengetahui rangkaian kalimatnya ini karena bahasa Arab itu Pak rangkaiannya luar biasa Al-Qur'an itu Pak. Setiap huruf-hurufnya mengandung makna. Ya, rangkaian katanya juga mengandung makna. Sehingga dari situ para ulama usul fikih atau barak bahkan para ulama fikih bisa jadi berbeda pendapat gara-gara bomir dalam satu ayat. Gara-gara huruf dalam satu ayat. Ya. Karena memang Al-Qur'an itu luar biasa. Setelah kita menguasai ya perkataannya, apa maknanya, bagaimana dalam bahasa Arabnya, bagaimana kedudukannya, bentuknya umum atau khusus, mutlak atau mukoyab. Kalau itu ini umum, ada enggak dari lain yang mengkhususkan? Kalau ini mutlak, ada enggak dari lain yang mengikatnya? Coba kita pelajari, kaji, kaji kepada ahlinya tentunya saudaraku sekalian. Setelah sayut satu ayat ini kita betul-betul kuasai, paham betul baru kita hafalkan. Setelah kita hafalkan, baru kita sang. Nah, itulah nyampaikan itu nanti, Pak. Setelah kita kuah, kuasai. Ya. Sementara di zaman sekarang banyak orang-orang yang begitu sangat semangat ingin menyampaikan apa? ilmu sebelum menguasainya. Fala haula wala quwata illa billah. Akhirnya majlis taklimnya penuh geluk belak, gelak ketawa, Pak. Ya. Majlis taklim Rasulullah nggak seperti itu. Majlis taklim Rasulullah itu majlis yang penuh dengan khusyuk. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Hanzalah namanya kalau nggak salah. Nafaqah Handolah ya Rasulullah." Sepertinya Hanzalah sudah jadi munafik ya Rasulullah. Kenapa? Kok bisa begitu? Kata beliau, aku kalau berada di majlismu ya Rasulullah, air mataku menangis, hatiku jadi takut. Tapi ketika aku pulang ke rumah, aku tertawa dengan anak dan istriku dan aku pun lalai dengan dunia. Berarti aku munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Hai Hamdalah, kalau keadaan kamu selalu seperti di majlis taklimku, malaikat akan menyelami kamu di rumahmu dan di jalan-jalan. Tapi hayamdolah ada saat-saatnya. Maksud saya bawakan hadis ini Pak, ingin menggambarkan bahwa majlis taklim Rasul itu bukan majlis gelak ketawa kayak zaman sekarang. Maka kalau antum melihat ada majlis taklim dari awal sampai akhir banyak gelak ketawanya tinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan iya wa kasrat wa jauhi oleh kamu banyak tertawa. Fa inna kathrata dhahik tumitul qalb. Karena banyak ketawa itu bisa mematikan apa? Hati. Ini majlis ilmu apa majlis ketawa ini? Jangan saudaraku. Kita menuntut ilmu itu untuk menambah rasa takut kepada Allah, menambah rasa khusyuk. Ya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian ikhwatul Islam azani Allah wa Ya, jadi dalam menuntut ilmu Perhatikan ini tahapan-tahapannya. Ya. Demikian pula dalam menuntut ilmu, Pak, kita berusaha untuk al-bada'ah bil aham fal aham. Mulai dari yang paling penting dulu yang kita pelajari apa. Jangan sampai antum, ah saya mau belajar qiraat dulu. Akidah antum noh Tidak paham akidah, tidak paham manhaj ah yang saya saya saya mau belajar bahasa Arab dulu tapi nggak mau belajar akidah salah besar dalam masalah menuntut ilmu kita pelajar yang paling penting dulu apa itu akidah terutama masalah tauhid meluruskan tentang dua kalimat syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah apa konsekuensinya apa syarat-syaratnya apa pembatal-pembatalnya apa saja yang terkandung di dalamnya. Penting kita untuk luruskan. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika mengirim Mu'ad ke Yaman, Rasulullah menyuruh apa? falyakun yakun awwala ma tad'uhum ilaih ila an yuhidullah. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahin dakwahkan mereka yaitu sampai men, sampai mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saudaraku sekalian. Iya. Sebetulnya masih banyak yang lain yang ingin saya sampaikan berupa hal-hal yang penting kita ketahui sebagai para penuntut ilmu. Namun perkara yang empat ini mudah-mudahan cukup mewakili. Ya. Saya ulangi lagi yang pertama apa? Yaitu penuntut ilmu penting memperhatikan masalah tazkiyatun nufus. Pembersihan jiwa. Yang kedua apa? penuntut ilmu sangat penting dan sangat berkepentingan untuk belajar tentang adab. Yang ketiga apa? Penuntut ilmu penting untuk memilah dan memilih guru. Karena guru itu akan menentukan tentang akidah, tentang jalan hidupnya. Banyak orang yang tidak berhati-hati akhirnya terpengaruh oleh syubhat-syubhat yang ada. Ya. Yeah. Imam Ahmad hafal satu juta hadis. Tapi ketika melewati majlis taklimnya Mu'tazilah ditutup pak telinganya. Nggak kayak kita malah dibuka penasaran. Imam Ahmad sejuta hadis hafal. Ya. Yang keempat apa? Ya, mengenal tahapan-tahapan ilmu. Di antaranya tadi yaitu yang pertama pandai mendengar dulu. Kemudian memahami. Kemudian menghafal. Kemudian menyampaikan. Demikian pula memulai dari perkara yang paling penting dulu. Belajar masalah akidah dulu kita kokohkan. Kita tauhid kita kuasai, kita hafalkan. Mulai dari ringkasan-ringkasan dulu, Pak. Jangan kitab-kitab yang besar-besar dulu. Ya, ada penuntut ilmu tahu-tahu mau belajar bidayatul mujtahid. Sementara bahasa Arab belum bisa, usul fikih belum bisa. Ya dasar-dasar ilmunya, ilmu-ilmu alatnya nggak tahu. Tahu-tahu belajar bidayatul mujtahid, bingung, bengong, pasti itu. Kenapa? Karena namanya juga bidayatul mujtahid, permulaan menjadi mujtahid. Dan mujtahid itu tingkat yang sangat tinggi dari keilmuan. Sementara ini pemula. Nanti kita harus menuntut ilmu itu seperti bangun rumah, tahu nggak? Kalau bangun rumah apa dulu yang dikuatkan? Fondasinya dulu. Setelah itu apa? Tiang. Setelah itu baru dikasih. Sama menuntut ilmu juga begitu. Kita kuatkan dulu deh fondasinya. Ya, Makanya kit ngaji itu jangan sebatas ngaji tabik akbar sana rame, tabik akbar sini rame, pas kajian kitab lompong. Salah kayak gitu cara ngaji kayak gitu. Justru Pak, yang membentuk itu kajian kitab. Pak. Kajian kitab itu seperti kita mengokohkan dasar. Kalau antum belajar, belajar kitab, ambil dari guru yang mumpuni. Ustaz, saya mau belajar usul salasah dulu. Kuasai betul, kalau bisa hafalin matannya. Saya mau belajar matan Abu Suja dalam fikih Syafi'i misalnya. Pelajari sambil dihafalkan. Kalau antum sudah betul kuasai itu muhtasor-muhtasornya, dasar-dasarnya. Dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu hadis, dasar-dasarnya, kitab-kitab muhtasornya antum kuasai betul. Antum hafalkan, Insya Allah bagus hasilnya Pak. Hasilnya bagus insya Allah. Sedikit demi sedikit sampai kemudian menjadi bukit. Betul-betul jadi alim. Makanya ya para para pemuda-pemuda yang masih pada muda ini jangan dulu disuruh pinter ceramah nggak boleh. Kalau zaman sekarang kan malah disuruh pinter ceramah muncul pil dacil. Apa pil dacil? Pemilihan dai Anak kecil disuruh pinter ngomong dulu, coba bayangkan. Kan bahaya saudaraku. Harusnya anak kecil itu suruh menguasai dulu deh Al-Qur'annya hafalin, hadisnya hafalin, matan-matan ilmunya hafalin. Ya. Nanti mereka kalau sudah menguasai ilmu-ilmu yang banyak, Masya Allah, setelah besar tumbuh di atas dasar ilmu yang sudah kokoh. Luar biasa manfaat buat umat ya akhir. Adapun masih kecil dilatih supaya pinter ngomong bahaya. Munculnya jadi orang-orang yang pinter ngomong doang. La Ya, itu yang kita tidak harapkan saudara-saudaraku sekalian. Ya. Allah alam semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini ya. Nggak ada pertanyaan kali ya? Hah? Mana mau pertanyaan? Oke, tiga, tiga aja. <clears throat> Bagaimana menanggapi perkataan orang yang mengatakan jangan merasa paling pintar sendiri? Orang yang ngomong seperti ini pasti merasa paling pintar sendiri, Pak. Merasa paling benar sendiri maksudnya. Ya. Kalau ada orang berkata ke antum begini, eh kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Antum balikin. Kamu ngomong gitu ngerasa benar nggak? Hah? Kamu ngomong gitu ngerasa benar nggak? Ya iyalah. Ya udah berarti kamu juga merasa paling benar. Sekarang di mana ada pada dunia ini orang yang merasa paling sesat sendiri? Ada nggak di dunia ini orang yang merasa paling sesat sendiri? Fir'aun nggak ngerasa dirinya sesat kok. Baca surat Ghafir. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata, berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali ke jalan kebenaran. Tuh Fir'aun ngomong gitu pak. Ya. Fir'aun gak merasa dirinya sesat. Sahih Iya. Saudaraku, perkataan jangan kamu merasa paling benar sendiri itu biasanya diucapkan oleh orang-orang yang lagi linglung. Bingung. Karena ilmunya kurang kuat, Kemudian ketika melihat perselisihan kuat, sementara dia belum punya ke kemampuan ilmu yang cukup untuk menghadapi perselisihan itu dan mem memutuskannya, jadilah bingung. Di saat bingung itu dia berpikir, udahlah, gak usah ngerasa paling benar sendiri, puyeng saya. Iya, sekarang mana ada ulama salah berkata begitu, Pak? Ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama nggak ada yang ngomong begitu, nggak ada. Ya, ucapan ini pun juga cuma ada di Indonesia doang. Iya, karena muncul orang-orang yang ilmunya dangkal, bingung tapi tidak berusaha mencari kebenaran. Karena malasnya itu. Dan dia pun berada terus di atas kebingungan, namun tidak mencari obatnya. Akibatnya seperti itulah, Pak. Ketika kita menyampaikan hadis dengan pemahaman salafus soleh jelas, dikatakan apa? Jangan merasa paling benar sendiri ya. Akhirnya apa? Semua orang yang berbicara tentang kebenaran jangan merasa paling benar sendiri ya. Sehingga akhirnya apa? Dengan ucapan inilah dijadikan dalih untuk menolak kebenaran. Akhirnya apa? Pengikut hawa nafsu semakin melenggang. Wallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Bayangkan, Pak. Di zaman sekarang kan banyak orang-orang yang pemahaman hadisnya kan aneh, Pak. Aneh bin nyeleneh bahwa ayat Quran pahami sendiri. Ada khotib Jumat bilang begini, yang diterima taubatnya itu kalau berbuat maksiat dalam keadaan bodoh. Kalau nggak bodoh, taubatnya nggak bakalan terima sama Allah. Dalilnya ayat surat An-Nisa, Innama taubatu 'ala Allah lilladina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya taubat itu di sisi Allah hanya untuk orang-orang yang mengamalkan keburukan karena jahalah, karena bodoh. Tuh. Berarti kalau nggak bodoh, nggak ada taubat. Itu diucapkan, Mbak, di zaman sekarang itu. Ada orang yang memahami begitu. Ya. Jadi kalau kita berbuat maksiat dalam kita tahu itu maksiat, kalaupun kita taubat seribu kali nggak diterima sama Allah berdasarkan ayat itu. Ini pemahaman siapa? Tidak ada satupun ulama salaf yang memahami seperti ini. Tidak ada satupun ulama tafsir yang memahami ayat seperti itu. Apa yang dimaksud dengan bodoh dalam ayat itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Orang yang berbuat maksiat itu bodoh. Baik dia tahu maupun dia tidak tahu. Bahkan terkadang kalau dia tahu itu maksiat dan menjerumuskan ke api neraka dilakukan juga bodoh. Saya berikan contoh antum bilang ke teman, eh, itu gelas yang ada yang tutupnya warna merah jangan diminum, ada racunnya. Eh diminum juga, boleh nggak kita ngomong sama dia? Bodoh kamu itu, udah tahu ada racunnya kok diminum. Bodoh nggak pak? Bodoh. Ya. Maka, nah lihat pak, orang ini memahami ayat itu seenaknya. Ketika kita luruskan, tahu-tahu dia bilang ke kita, jangan merasa paling benar sendiri. Situ yang nggak benar. Kok disuruh jangan merasa paling benar sendiri? Kok gimana? Akhirnya apa? Setiap kali ada orang yang membantah kesesatan, jangan merasa paling benar sendiri. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya sebetulnya yang diinginkan adalah kita diam seribu bahasa. Udah nggak usah lah ngeritik orang lagi. Orang mau ngomong ngaco kayak mau terserah deh mereka bodoh amat. Udah kamu jangan merasa paling benar sendiri. Musibah wallah pak. Ini ucapan konsekuensinya besar pak. Akhirnya apa? Tidak ada lagi usaha untuk meluruskan apa? Ya akidah. Ya ibadah. Hanya karena jangan merasa paling benar sendiri. Ya, kalau jangan merasa paling benar sendiri itu dipahami oleh para salafus saleh mungkin mereka tidak ada yang bicara tentang ilmu satupun juga. Sebab setiap ada orang bicara tentang ilmu akan dikatakan jangan merasa paling benar sendiri. Kan Ya. Allah musta'an. memang akhir zaman. Ya. Ada dua kelompok manusia yang satu meyakini Allah ada di mana-mana tanpa tempat, tanpa arah. Kelompok yang satu lagi meyakini Allah bersemayam di atas arah. Kok diperdebatkan ya Ustadz ya? Nah, kenapa sih saudaraku sekalian? Karena masalahnya adalah kalau kita praktek perhatikan keyakinan salafus saleh, generasi tiga generasi yang diutamakan. Semua sepakat bahwa Allah di atas arash bersemayam. Adapun yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa Allah ada tanpa tempat, itu tidak ada sanatnya kepada Imam Syafi'i. Demikian pula yang diriwayatkan dari sebagian salafus saleh, itu semua dengan tanpa sanat tanpa ada asal usulnya dan dibuat-buat atas nama mereka. Dan banyak lagi ulama yang menyatakan adanya ijma di zaman terdahulu itu. Seperti Imam Ishaq bin Rahuyah atau Rohawi. Ishaq bin Rohawai ini Pak ulama mujtahid di zamannya dan beliau salah satu ulama yang mengambil ilmu dari Imam Syafi'i. Apa kata Ishaq bin Rahuyah? Ijma'u ahlil ilm anna Allah ala arsih istawa ya ijma seluruh ahli ilmu bahwa Allah bersemayam apa beristiwa di atas arash beristiwa di atas arash ya salafus salah terdahulu tidak pernah bertanya dan tak pernah memikirkan dengan pemikiran sendiri Oh kalau Allah beristiwa nanti gini, nanti konsekuensinya begini, begini, begini, begini. Enggak, mereka berkata laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat, Allah mengatakan tidak serupa dengan apapun juga dan dia mendengar lagi Maha melihat. Berarti mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya apa? Makhluk. Melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya apa? Makhluk. Paham tidak Pak? Sama dengan istiwanya Allah tidak serupa dengan istiwanya apa? Maka tidak ada konsekuensi kalau Allah beristiwa di atas aras berarti Allah butuh tempat dong. Itu konsekuensi karena kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kamu tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak perlu antum berkata seperti itu. Antum akan berkata, Allah mempunyai irodah, keinginan. Tapi irodah Allah tidak serupa dengan irodah makhluk. Allah berbicara, tapi berbicaranya Allah tidak serupa dengan berbicara Allah sama dengan hal dengan yang lainnya Allah beristiwa, tapi istiwa Allah tidak serupa dengan istiwa, tidak ada konsekuensi Allah butuh tempat. Iya, butuh arah tidak sama sekali itu kan sesuatu yang diada-adakan oleh mereka. Iya. Nas-nas dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas banyak sekali. Allah berfirman, Amin tuman fis sama. Apakah kamu merasa aman dari Allah yang berada di langit? Allah berfirman, Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amal salihu yarfa'u. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang tayyib. Naik dan amalan saleh itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Menurunkan tuh kemana? Dari atas ke bawah. Ya. Demikian pula Rasulullah Isra Mi'raj untuk bertemu dengan Allah. Kemana? Kalau Allah berada di mana-mana, ngapain jauh-jauh harus ke langit ketujuh, Pak? ya keicakan aja Wallah yang akal Islam ya ini dia Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi ini dua ulama yang luar biasa keilmuannya Pak Abu Hatim Ar-Razi ini terkenal ulama yang berkeliling dunia mencari ilmu dan beliau gurunya 3000 Pak Beliau berkata apa? Adrokna al ulama'i fi kul al ulama'a fi kulli amsar. Kami mendapatkan seluruh ulama di setiap negeri. Maka di antara keyakinan mereka disebutkan di antaranya apa? Wa anallah ala arsyihi istawa. Dan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Abu Zur'ah, Abu Hatim ini sezaman dengan Imam Bukhari. Murid, dua adanya murid Imam Ahmad bin Hambal. Maka Masya Allah beliau menyatakan kami mendapatkan para ulama di setiap negeri. Ternyata kami dapati keyakinan mereka waktu itu Allah bersemayam di atas, Allah beristiwa di atas arash. Berarti ini sudah kesepakatan ijma, Pak. Sedangkan ijma itu salah satu dalil Quran, hadis, ijma. Maka orang yang bertabrakan dengan ijma harus dibantah dong, harus ditolak pendapat pendapatnya. Makanya kenapa kita memperdebatkan? Karena masalahnya mereka sudah bertabrakan dengan ijma ahlul ilm pada waktu di zaman salafus soleh terdahulu. Ya. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang dinisbatkan kepada sahabat tabiin tabi'i, tabi tabi'ut tabi'in. Tabi yang menyatakan bahwa Allah berada di mana-mana, Pak. Allah ada tanpa arah dan yang lainnya. Itu semua sangatnya batil, Pak. Diada-adakan secara ilmu hadis. Kecuali kalau Anda memang tidak pernah belajar ilmu hadis, bisa saja Anda berkata seperti itu. Ya. Baiklah, Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik. Roja TV. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Alhamdulillah telah kita simak dan saksikan kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung di layar kaca Anda. Semoga memberikan manfaat dan tambahan ilmu dari nasihat-nasihat dari para asatidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.